Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru udah hafal belum? Belum? Eh Hasan Kro Kro Eh Kro Ayub baca Quran ayah habib kira ayah barat jurid ayah anda ayah sa'id baca ayah hanan rambutnya dipotong ini rambutnya dipotong eh baca Eh baris depan baca ini. Assalamualaikum, assalamualaikum, <clears throat> yang kedua. الصف الثالث Tidak ada berapa yang belum hadir ini Yang baru-baru Ayo baca yang baru. Ayo yang baru menghafalkan. Ayo baca. Nah, mana lagi? Yang baru yang sudah hafal baca. Yang dari Solo mana? Dari Solo. putranya Abdul Adri mana? Eh? Ini. Bukan. Eh malamnya kerok, fal ya Yang belum baca, baca. Mustafa, ma mana sadaqah? Eh Ridho. Hah? Ah, bilughah ya. Ma ya sadaqah? Eh Husain. Badalul mal lil muhtaj taqarruban Allah. Walimala summiya As-sadaqatu burhan. As-sadaqatu burhan. Anda safe. Nah, dilalah ala sidqi imanihi. Nah, dalil menunjukkan tentang benar keimanannya. Dikarenakan kebanyakan manusia pelit terhadap harta bendanya. Nah, telah lewat yang ditimbang nanti ya amah enggak azam apa yang ditimbang nanti ya amah yang ditimbang apa Hah? amalnya apa lagi Anda Muhammad Hah? badannya. Apa lagi? Ya amalan terus kemudian badannya apa lagi? Dan juga dosa-dosa serta apa? Bitaqah. Bitaqah la ya Allah. Ditunjukkan tentang 99 lembaran dosa-dosa. Kemudian ditunjukkan bitokoh maktubah la ilaha illallah maka bitokoh tersebut kartu bertuliskan la ilaha lebih berat daripada 99 kejelekan-kejelekan ini keutamaan orang-orang yang bertauhid berikutnya wasabru dia as wa habsun nafsi 'anil jaza' habsun nafsi 'anil jaza' menahan dirinya dari berkeluh kesah habsun nafsi 'anil jaza'i menahan dirinya dari berkeluh kesah dan para ulama membagi as-sabr yang qasimu ila salasati aqsam As-sabru ala ta'atillah. Ini yang pertama. As-sabr yang kau ila salah tidak kesam. Kesabaran itu ada terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama as-sabr ala ta'atillah. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua as-sabr ala ma'siyatillah kesabaran dalam bermaksiat kepada Allah. Ini yang kedua. Nah, Itulah tulis jangan hanya melamun, nulis dengan cepat latihan. Yang ketiga, as-sabr ala aqdarillah, ala aqdarillah. Kesabaran dalam takdir-takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Kita lihat Al-adillah dalil-dalil ad-dilalah ala wujub sabar menunjukkan tentang wajibnya untuk bersabar. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dalam akhir surah Ali Imran Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini perintah. Wahai amri iman isbiru bersabarlah. Wasabiru dan hendaknya engkau bersabar dengan kuat. Warabitu dan siap siaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun dan bertakwalah kepada Allah Ini saya kalian beruntung. Ini dalil yang pertama. Dan dalam Al-Quran banyak sekali perintah sabar itu. Dalil yang kedua, wasbir. Wala takun kasahibil hut idh nada wa huwa wasbir wa takun ka sahibil hud. Bersabarlah. <clears throat> Janganlah seperti ka sahibil hud. Hanya di sini adalah Nabi Yunus. Janganlah seperti engkau. Nah, jangan seperti sahibil hud, yakni dimakan oleh ikan. Siapa itu? Nabi Yunus. Il nada tatkala dia bermunajat dalam perut ikan Wahwa makzum. Dan dia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Ini berdakwah kemudian marah. Saya akhirnya pergi. Pergi meninggalkan kaumnya. Tidak bersabar. Walatakum takun huti idnada wa maktum. Laula ang tadarakahu nikmatum min rabbih. Kalau seandainya dia tidak bersegera mendapatkan kenikmatan dari Rabbnya, lanu bidzabil ara'i wa huwa madmum. Nah, sungguh dia akan dilemparkan ke daerah yang tandus dalam keadaan tercela, terhinakan. Fastabahu rabbuhu min as salihin. Namun setelah itu Allah memilih dia Arabnya memilih dia sehingga dia menjadi orang yang saleh. Nah, Inilah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tidak kalah dakwah kepada kaumnya kemudian tidak bersabar, hanya lari dari kaumnya pergi. Ketika di kapal hendak pergi, kemudian tertimpa angin yang besar kapal tersebut. Dan mereka berinisiatif. Harus ada salah satu yang dimasukkan dalam ikan, ada eh, dalam laut. Dalam laut diundi. Siapa yang akan dijatuhkan ke laut? Ternyata jatuh ke Nabi Yunus. Mereka mengatakan tidak mungkin maka seorang nabi mau dimasukkan ke dalam laut. Diundi lagi. Diundi lagi yang kedua. Ternyata undian jatuh lagi ke Nabi Yunus. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Yunus dimasukkan dalam laut. Undi yang ketiga. Ternyata jatuh lagi ke dia. Terpaksa. Dia dimasukkan ke dalam laut. Kemudian dimakan oleh ikan yang besar. Kemudian dalam perut ikan, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam surah Al-Anbiya, siapa yang menyebutkan? Wadannun izzahaba mughadiba. Dan dan nun. Kala dia pergi dalam keadaan marah. Nah, Fadhanna alla naqdiru alaihi alla ilaha illa. Naam. Wa dhannuni idh dhahaba mughaliban fa alla naqdiru alaihi alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia bermunajat kepada Allah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Ini dalam keadaan marah bermunajat, bertauhid kepada Allah. Saya itu Allah selamatkan. Nah, jadi Asyahid diperintahkan untuk bersabar, berdakwah disakiti oleh kaumnya harus bersabar. Jangan langsung pergi meninggalkan uh, ini tidak menerima dakwah. Jangan begitu. Nah. Dalil yang kedua dalam surah Al-Muzammil. Nah, siapa yang hafal? Wasbir. Hah? Ala yakulun wahjurhum hajarong jamila. Nah. Al-wasbir sabran jamila surah apa? Surah Ma'arij. Nah. Wasbir ala ma yakulun. Bersabarlah dari apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajarong jamila dan jauhilah hajar mereka itu dengan hajar yang baik. Nah, dalam banyak sekali dalam Al-Qur'an, sabiru, sabiru. Nah, jadi ada isbir, ada isbiru. Nah, dan juga yang lain dari Al-Qur'an Al Karim perintah untuk bersabar. Kemudian di sini wasabru dia nah, dia itu adalah an-nur wa fihi min al-hararah wal ihraq. An-nur wa fihi nau minal hararah wal ihraq dari cahaya yang dalam cahaya itu itu adalah panas dan juga bisa membakar namanya dia Maka Allah berfirman huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura Nah Adapun ini ibaratnya seperti matahari. Huwal ja'ala asy-syamsa Ya, dialah Allah yang menciptakan matahari dalam keadaan dia apa itu dia tadi cahaya yang disertai dengan cahaya tersebut adalah panas dan juga bisa membakar. Nah, ini matahari. Matahari. Kesabaran juga demikian. Kesabaran itu sangat berat. Sangat berat luar biasa. Yang dibutuhkan kesabaran. Sementara bulan bagaimana? An-nur nafihi fihi isyraq wa laysa fihi al-hararah wala ihraq. Adapun bulan itu adalah cahaya yang di dalamnya itu ada namanya mancar kemudian tidak ada sifat di situ tidak ada macam daripada panas ataupun tidak membakar Wah, di, di malam hari kalian tersinari dengan bulan. Bagaimana panas apa tidak panas? Panas tidak ini Harif? Panas. Malam hari panas migil begitu, panas migil bagaimana? <laughs> Mana masa panas migil? Nah. Malam hari dingin. Ya. Sinar bulan tidak panas. Berbeda dengan sinar matahari. Itu air panas bahkan juga bisa membakar. Nggak percaya buktinya. Lihat tuh gunung. Nah, gunung demikian hijaunya. Nanti kalau musim kemarau kadang gesekan. Nah, karena panas tersebut gesekan antara pohon satu dengan lainnya terbakar, bisa terbakar. Nah, ini bukti bahwasanya matahari dengan cahaya tersebut itu bisa panas dan juga bisa membakar. Nah, lensa juga demikian. Kalian tidak percaya lihat nanti ada lensa, kemudian di bawahnya diisi dengan kertas. Tidak lama nanti akan terbakar di situ. Kalian bisa uji coba. Jadi kesabaran itu sangat berat. Kemudian kita lihat yang pertama, as-sabru ala taatillah. Kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam firman-Nya Nah, dalam surah Al-Kahfi siapa yang hafal? Wasfir Nasaka ma'al ladzina rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wasbir nafsaka hendaknya engkau bersabar dalam dirimu ma'alladina yad'una rabbahum beserta orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya berdoa kepada Rabbnya bil ghadati wal ashi di pagi hari ataupun di sore hari yuriduna wajah yang mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berzikir berdoa kepada Allah di pagi hari, di sore hari. Dibutuhkan kesabaran. Coba duduk, selesai sholat misalnya duduk. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rata-rata tidak tidak bersabar. Tidak percaya, lihat hari Jumat tuh. Hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Langsung lari, pergi. Tidak siap, tidak bersabar untuk berzikir. Iya tidak? Hari Jumat itu tidak percaya. Maka sebagai santri selesai sholat tidak berzikir kepada Allah, tidak bersabar. Padahal ini semuanya itu merupakan kenikmatan yang paling besar. Kita bisa berzikir kepada Allah selesai sholat. Nah, di pagi hari ataupun di sore hari. Demikian pula sholat berjamaah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan kesabaran sehingga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah." Allah ma'as sabirin. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa al khashiin. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan kesabaran dan melakukan salat. Semuanya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan melakukan salat. Wa innaha lakabiratun illa al-khashin dan bahwa salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dikumandangkan ayat Allahu akbar, Allahu akbar. Acara TV bagus. Ah, saya salat berjamaah. Nah, lebih mending nonton TV dari bahasa berjamaah. Di kampung-kampung itu banyak. Dikumandangkan azan di kota-kota besar itu melihat. Di Masjid Jami Magetan misalnya. Keliling rumah semuanya. Tapi nanti setelah berjamaah nggak ada satu saf itu. Satu saf itu tidak ada. Kalau dikumpulkan itu sebenarnya satu masjid penuh itu. Kalau dikumpulkan. Di kampung ini juga begitu, sama. Dikembangkan azan paling orang kampung yang salat lima orang, yang lainnya masih sibuk di sawah. Bagi-bagi dalam keadaan tidur. dan nah, begitu berat. Saya berjamaah. Karena hal nafsu lebih pentingkan dirinya daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan. Kalau kalian lihat itu, mungkin di Indonesia ini sudah separuh yang tidak berpuasa. Nah, sudah separuh yang tidak berpuasa. Apalagi muda dan anak muda. Jadi lebih pentingkan hal nafsunya, lebih penting ngerokok daripada berpuasa. Padahal yang jelas dibutuhkan kesabaran juga. Dan berpuasa jaminannya jelas. Nah, di antaranya adalah pintu ar-rayyan la yadkhula illa saimun Mendapat surga dan dia akan masuk dari pintu rayyan la yadkhula illa saimun. Ini ketaatan kepada Allah sangat berat. Bulan Ramadan, apalagi nanti kalau di suhu di sana atau di negara lain yang panas. Itu berat. Kalau kita di sana sahur jam 63, eh, jam 4 sudah azan. Tapi nanti bukanya jam 7. Kalau di sini bukanya jam berapa? jam setengah enam sudah berbuka. Baik, Belum di negara lain lagi. Yang kadang siangnya itu sampai 20 jam. 20 jam. Malamnya hanya 4 jam. Ini puasa 20 jam kan berat. Nah. Luar biasa, dibutuhkan kesabaran. Dan tentunya mereka-mereka yang puasa lebih lama itu pahalanya lebih besar daripada yang puasanya nah itu lebih singkat inna ajraki ala qadri nasabiki isha sebenarnya besarnya pahalamu besarnya pahalamu sesuai dengan besarnya keletihanmu semakin letih semakin berat semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian pula seorang yang kita sebutkan dari eh, sebelumnya itu membayar zakat. Itu berat, ketaatan kepada Allah berat. Rata-rata banyak yang tidak mengeluarkan zakatnya. Bahkan nanti terkadang melakukan tipu daya ketika hendak dikeluarkan zakatnya dan dijual. Misalnya punya kambing nah 40. Begitu tiba waktu bayaran zakat ini yang satu dijual alasannya nah anaknya sakit flu atau bagaimana. Dijual kambingnya. Biar tidak dapat enam giliran untuk bayar zakat. Melakukan ibadah haji juga begitu. Ketika tawaf misalnya. Tawaf jalannya demikian. Dengan pelan. Kadang nanti datang orang gede. Nah, kita tersingkirkan. Nah, senggol sama orang Arab yang gede itu sudah miring kita sudah. Nah, Nanti begitu jalan sebentar, berhenti lagi. Nanti ada ngerobos orang lagi. Nah, kadang kalau kita tawaf dengan biasa mungkin seberapa jam selesai. Tapi kita ada seresakan ini sampai 2 jam, 3 jam kadang belum selesai tawaf. Butuh lama. Keringat keluar. Nah, haus dan lain sebagainya. Dibutuhkan keletihan. Bagaimana kalau zaman dulu? Jadi misalnya dari Yalamlam menuju Makkah. Kalau dulu pakai unta. ha. itu berat, panas. Belum lagi mereka-mereka yang berjalan. Nah, keletihan yang luar biasa. <clears throat> Di zaman dulu ada yang melakukan ibadah sampai 3 bulan. Eh, dari Indonesia itu naik kapal melakukan ibadah haji tiga bulan. Karena sampai sana sakit, karena panasnya luar biasa. Kalau sekarang banyak AC, di masjid itu, masya Allah, <clears throat> jadi penuh dengan AC. Tenang, tapi kalau keluar baru panas. Kalau dulu belum ada AC, bagaimana kondisinya? Sangat panas. Belum lagi dulu di terowongan Mina. Ketika arahannya harus bolak-balik itu satu jalur sehingga bertabrakan. Waktu itu dari Indonesia lebih dari seribu yang mati. Diinjak-injak sama orang besar. Kalau sudah jatuh tidak bisa naik lagi sudah. Nah, kemudian pemerintah Saudi menjadikan dua jalur. Nah, dua jalur. Terawan Mina. Itu upaya untuk tidak terjadi musibah lagi. Sebagaimana zaman sebelumnya. Ini butuhkan keletihan yang luar biasa. Belum pengorbanan uang, tenaga, dan lain sebagainya. Ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sabar tadi sebagaimana ketika salat, kan azan, para petani mendingan macul. Ini saat-saatnya ini paling enak untuk macul. Kan tidak tidak panas satu asar itu. Nah, tidak panas. Berbeda dengan pagi jam 9 sudah panas. Nah, salat subuh Bagaimana kondisinya? Mendingan selimutan apa lagi di gunung-gunung, ya enggak? Itu mendingan selimutan daripada sholat subuh. Itu kan berat. Waktunya Isya, waktunya istirahat. Ini acara-acara televisi, acara-acara yang bagus. Mendingan nonton TV daripada sholat berjamaah. Wahakala. Ini eh, waktunya cepat ya, enggak? Cepat sudah setengah delapan. Tapi setengah jam saja insyaAllah Tapi ilah nasuh.